Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan peristiwa Badar Al-Mau'id atau disebut juga Badar Al-Thalithah demikian pula Ghazwah Dumatul Jandal kemudian kita masuki pasal yang berikutnya berkata Al-Hafidh Imaduddin Abul Fida المشهور بابن كثير رحمه الله تعالى Ismail بن عمر faslun yashtamil ala mulakhas al khandaq pasal berikutnya yang mengandung ringkasan tentang kejadian perang Al-Khandaq perang Khandaq termasuk di antara perang-perang yang besar yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian ayatnya. Dan perang Khandaq ini terjadi pada tahun kelima Hijriyah. Dan perang ini disebut perang Khandaq sebagaimana perang ini juga disebut perang Al-Ahzab. Khandaq artinya parit. Disebut perang tersebut dengan perang Khandak, perang parit. Disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ketika itu mereka menggali parit yang merupakan salah satu siasat dalam peperangan dan mereka melakukan itu berdasarkan usulan dari salah seorang sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ardhah maka digalilah Farid di bagian tertentu yang merupakan tempat yang sangat mudah dimasuki oleh orang-orang yang berasal dari luar kota Madinah maka disebutlah perang ini dengan perang Khandaq dan perang ini juga disebut perang Al-Ahzab. Al-Ahzab jamak dari Al-Hizbu yang artinya kelompok-kelompok. Dan disebut perang ini perang Al-Ahzab sebab yang memerangi kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bukan hanya dari kabilah Quraisy. Bukan hanya dari kabilah Quraisy, namun kabilah-kabilah Arab yang lainnya yang mereka berhasil di dihasut oleh uh, kaum Quraisy. Demikian pula Banu Nadir yang mereka diusir dari Madinah. Lalu kemudian mereka berhasil memprovokasi sebagian dari kabilah-kabilah Arab untuk bersatu dengan kaum-kaum kafir Quraisy memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama dengan kaum muslimin. Maka disebutlah perang ini dengan perang Al-Ahzab. Perang Al-Ahzab artinya banyak kelompok, banyak aliansi yang mereka bersatu padu untuk memerangi kaum muslimin akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada mereka. Kaum muslimin mereka dengan kesabarannya dan keyakinannya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang kafir mereka kembali dalam keadaan hina kembali dalam keadaan tidak mendapatkan sedikit pun dari kemenangan bahkan ketenangan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hati-hati kaum mukminin sebagaimana yang akan kita jelaskan insyaallah taala allati ibtala Allah fiha ibadahu almu'minin wa zalzalahum perang Khandaq ini adalah merupakan perang di mana Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya kaum mukminin dan menggoncangkan mereka menggoncangkan mereka na'am karena memang itu merupakan ujian yang berat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin. Akan tetapi hasil dari ujian tersebut semakin menambah kekuatan iman dan kesabaran para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa thabbata al-iman fi qulubi awliya'ih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman ke dalam hati-hati para wali-walinya wa azhara ma kana yubtinuhu ahlu nifaq dan pada kejadian itulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan apa yang disembunyikan oleh orang-orang munafik maka mereka pun tersingkap mereka pun semakin nampak maka mereka pun nampak walhasil ini adalah merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk memisahkan antara kaum mukminin dengan orang-orang munafik maka Allah liyadhara al-mu'minina ala ma antum alaih hatta khabith min at-tayyib tidaklah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kaum mukminin dengan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka agar dipisahkan antara yang baik dan dari yang buruk antara yang mukmin dari yang munafik ini semua adalah merupakan natijah tamarah hasil dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin sehingga terpisahkan siapa di antara mereka yang benar-benar jujur dengan keimanannya dan siapa di antara mereka yang hanya menampakkan sebagai seorang muslim namun dalam hatinya menyimpan kekufuran dan kemunafikan wa dan Allah Subhanahu wa taala uh, menyingkap mereka, mempermalukan mereka. Wa qarra'ahum. Yani nah, kurang lebih maknanya sama. Yani menyingkap tentang kelakuan mereka, tentang kebusukan mereka dan tentang kemunafikan yang terdapat dalam hati mereka. Thumma anzala nasrahu wa nasara abdah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Wa nasara abdah dan menolong hambanya wa Ahzab wahda dan mengalahkan kelompok-kelompok tersebut mengalahkan aliansi-aliansi itu mengalahkan kelompok-kelompok kafir yang mereka hendak memerangi kaum mukminin Allah Subhanahu wa taala semata yang yang mengalahkan mereka sebab kekalahan kaum musyrikin dalam peristiwa perang Khandaq itu bukan karena peperangan bukan karena peperangan ya mereka pergi dalam keadaan tidak terjadi peperangan namun mereka menderita kekalahan. Wakafallahu al-mu'minin al-qital. Allah Subhanahu wa taala memberi kecukupan pada kaum mukminin sehingga mereka tidak uh, melakukan pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy dan yang bersamanya ketika itu. Ya, oleh karena itu setelah kejadian peristiwa perang Ahzab ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan beliau mengatakan nahnu naghzuhum wa la yaghzunana kami yang akan memerangi mereka dan mereka tidak akan lagi memerangi kami mereka tidak akan lagi memerangi kami yani mereka tidak akan tidak akan datang lagi ke Madinah untuk memerangi kaum muslimin namun pada peperangan-peperangan berikutnya kaum musliminlah yang keluar meninggalkan Madinah untuk memerangi memerangi mereka وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم dan memuliakan tentara-tentara Allah dan mengembalikan orang-orang kafir dengan kemarahan mereka tanpa mendapatkan hasil sedikit pun. Wa waqal mu'minina syarra kaidihim dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum mukminin dari buruknya tipu daya mereka. Wa dzalika bi fadlihi wa mannih dan ini semua merupakan keutamaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa harrama alaihim syar'an wa qadran ay yaghzul mu'minina ba'daha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka mengharamkan atas mereka baik secara syariat, secara hukum, demikian pula secara takdir di mana mereka tidak lagi mampu untuk memerangi kaum mukminin. Allah telah mengharamkan mereka memerangi kaum mukminin setelah peristiwa perang Khandaq ini. Setelah peristiwa perang Al-Ahzab. Naam. Yang dimaksud oleh Al-Hafidz Ibnu rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang-orang kafir untuk memerangi kaum mukminin secara syar'i dan secara qadar. Secara syar'i jelas hukumnya haram memerangi kaum mukminin haram karena mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tengah-tengah mereka terdapat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka secara hukum syar'i haram memerangi kaum mukminin. Demikian pula secara hukum qadari, secara takdir. Setelah perang Khandaq mereka tidak lagi memerangi kaum muslimin dalam artian mereka tidak lagi mendatangi Madinah. Mereka tidak lagi mendatangi Madinah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum muslim mereka lah yang keluar meninggalkan Madinah untuk memerangi orang-orang kafir. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Halimah Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Sulaiman bin Surat bahwa beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat selesainya peristiwa perang Ahzab beliau mengatakan al-an nazuhum wala yaghzunana nahnu nasiru ilaihim sekarang kita yang memerangi mereka mereka tidaklah memerangi kita kami yang berjalan mendatangi mereka subhanallah hikmah ya dari peristiwa perang Ahzab tersebut semakin mengokohkan keyakinan kaum mukminin para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dan semakin menguatkan mereka bal ja'alahum al-maghlubin namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kafir itu merekalah yang terkalahkan merekalah yang terkalahkan wal aqibatu lil muttaqin akibat yang baik dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa wa ja'ala hizbahu humul ghalibin dan menjadikan hizbullah tentara Allah para sahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka lah yang meraih kemenangan walhamdulillahi rabbil alamin wa kanat fi sanati khamsin fi syawalha ala sahih min qawlai ahli al-maghazi wasyar terjadi perang ahzab kata al-hafiz ibn kathir peristiwa perang ahzab terjadi pada tahun kelima tahun kelima hijriah di bulan syawal menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat ahlul maghazi ahli sejarah yang meriwayatkan peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Rasul alaihissalam. wassalam. Apa dalilnya? Apa alasannya bahwa perang Khandaq terjadi pada tahun pada tahun kelima Hijriyah? Wad dalilu ala dhalik dalilnya annahu la khilafa anna Uhudan kanat fi Syawal min sanati thalath. Bahwa tidak ada perselisihan perang Uhud terjadi pada bulan Syawal pada tahun 3 Hijriah. Pada bulan Syawal pada tahun 3 Hijriah. Tidak ada perselisihan para ahli sejarah dalam hal ini. وقد تقدم ما ذكره أهل العلم بالمغازي أن أبا سفيان وعدهم العام المقبل بدرا dan telah kita sebutkan sebelumnya apa yang dijelaskan oleh para uh, ulama sejarah yang meriwayatkan peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka menyebutkan bahwa Abu Sufyan telah menetapkan janji kepada kaum muslimin untuk datang ke mereka kepada kaum muslimin ke Badar tahun berikutnya tahun berikutnya ya sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam peristiwa Badar al-Mau'id atau perang Badar yang ketiga bahwa Abu Sufyan telah mengatakan pada kaum mukminin, kaum muslimin bahwa perjanjian antara kita Badar tahun depan, al-amal muqbil. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menjawab, "Iya, kami akan tunggu di Badar pada tahun yang berikutnya." Dan di bulan Syaban Rasulullah alaihi salatu menepati janjinya dan sempat menginap di sana selama delapan malam yang menunjukkan kejujuran beliau pada saat beliau berjanji. Akan tetapi Abu Sufyan yang akhirnya tidak melanjutkan perjalanan. Mereka sudah sempat keluar namun disebabkan karena paceklik yang menimpa mereka, kekeringan yang menimpa kota Mekkah ketika itu, maka batal. Akhirnya mereka kembali ke Mekkah dan tidak melanjutkan perjalanan menuju Madinah wa annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja ilaihim nabi telah datang kepada mereka fa akhlafuhu akan tetapi orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan pada saat itu mereka yang menyalahi janji li ajli jadbi tilka sanah fi biladihim disebabkan karena paceklik kekeringan yang menimpa negeri mereka ketika itu fata'akhkharu ila hadzal am sehingga terlambat yang mestinya pada tahun keempat untuk bertemu di Badar yang telah dijanjikan namun mereka membatalkan karena permasalahan uh, pajak yang menimpa kota Makkah ketika itu sehingga mereka pun melakukannya pada tahun yang berikutnya mereka pun melakukannya pada tahun yang berikutnya karena tahun itu tidak jadi berangkat nah tahun yang berikutnya itulah tahun kelima Hijriyah Sedangkan tahun peristiwa Badar Al-Mau'id yang mana Rasul alaihi salatu wassalam datang ke tempat tersebut itu pada tahun keempat. Tahun keempat Hijriyah. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa uh, peristiwa perang Khandaq itu terjadi pada tahun kelima Hijriyah. Ini yang sahih dari pendapat para ulama dalam hal ini. Qala Abu Muhammad ibn Hazm al-Andalusi fi maghazih berkata Abu Muhammad Ibnu Hazm al-Andalusi dalam maghazinya hada qawlu ahli maghazi thumma qal ini adalah pendapat ahli sejarah lalu kemudian Ibnu Hazm mengatakan was sahihu alladhi la syakka fihi annaha fi sanati arba'a yang sahih yang tidak diragukan bahwa perang Khandaq terjadi pada tahun keempat Hijriyah pada tahun keempat al hafidz Ibn Kathir mengatakan tahun kelima. Ya. Ibn Hazm mengatakan tahun keempat. Apa dalilnya? Wahwa qawlu Musa bin Uqbah. Ini adalah pendapatnya Musa bin Uqbah. Thumma ihtajja Ibn Hazm bihadith Ibn Umar. Nah, ini dalil Ibn Hazm. Beliau berhujjah dengan hadis Ibnu Umar bahwa beliau mengatakan uridtu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud aku ditawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa perang Uhud, yakni untuk ikut perang Uhud. Wa anabnu arba'a asyrata falam yujizni. Aku ketika itu berusia 14 tahun, namun Rasulullah tidak membolehkan aku untuk ikut dalam peristiwa perang Uhud. Wa uridtu alaihi yawm al-khandaq wa ana ibnu khamsa fa ajazani. Dan aku pun ditawarkan, yakni di, di uh, eh, yani, ya semacam mendaftarkan diri ya pada peristiwa perang Khandaq dan aku ketika itu berusia 15 tahun lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam membolehkan aku ya pada peristiwa perang Uhud Ibnu Umar ditolak ketika itu beliau berusia 14 tahun perang Uhud terjadi pada tahun ketiga ditolak lalu kemudian datang peristiwa perang Khandaq kata Ibnu Umar saya sudah berusia 15 tahun karena sudah berusia 15 tahun maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun membolehkan dia untuk mengikuti peperangan. Nah, di sini disebutkan Khandaq, eh, disebutkan Uhud tahun ketiga, beliau berusia 14 tahun. Peristiwa perang Khandaq beliau berusia 15 tahun, berarti satu tahun perbedaannya. Nah, ini yang kemudian dikuatkan oleh Ibn Hazm bahwa perang Khandaq terjadi pada tahun keempat bukan pada tahun kelima Hijriyah. Fasahha annahu lam yakun bainahuma illa sanatun wahidatun faqat. Lalu kata Ibnu Hazm maka dari riwayat ini benarlah bahwa tidak ada perbedaan antara perang Uhud dengan perang Khandaq kecuali satu tahun saja. Kecuali satu tahun saja. Nah, ini alasan Ibnu Hazm dan sementara Ibnu Kathir menguatkan bahwa perang Khandaq terjadi pada tahun kelima Hijriyah dengan dalil yang telah disebutkan Manakah di antara dua pendapat ini yang lebih kuat? Insyaallah taala kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Tafadhalu hafizakumullah.